Zakaria berkata, Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min Allah berfirman, Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا Zakaria berkata, Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah berfirman, Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu. Padahal waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali. Qala rabbi ja'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Zakaria berkata, Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, padahal engkau sehat. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Maka Zakaria keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Kemudian dia memberi isyarat kepada mereka, Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh. Dan kami telah memberikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan dia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan seorang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam dalam kitab Al-Quran ini, yaitu ketika Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke Baitul Maqdis, sebuah tempat di sebelah timur. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا Lalu Maryam memasang tabir yang melindungi dia dari mereka. Kemudian kami mengutus Jibril kepadanya. Dan Jibril menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا Maryam berkata, Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا Jibril berkata, Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Mariam Maryam berkata, Bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukanlah seorang pezina. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا Jibril berkata, Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya sebagai suatu tanda kebesaran kami bagi manusia, dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Maka Maryam mengandung, kemudian dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Wahai Maryam, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli wa qarri فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا مكا مكا minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang maha pengasih. Maka aku tidak akan berbicara kepada siapapun pada hari ini. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, Wahai Maryam, sungguh, engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in, wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Maka Maryam menunjuk kepada bayinya. Kaumnya berkata, Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang anak kecil yang masih dalam buayan? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا Bayi itu berkata, Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah. Dia memberikan kitab Injil kepadaku, dan dia menjadikan aku seorang nabi. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan solat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Dzalika Isa bin Maryam قول الحق الذي فيه يمترون Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila dia menghendaki menetapkan sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya, Jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم Isa berkata, Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir pada waktu mereka menyaksikan hari yang agung. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka berada dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atas bumi dan hanya kepada kami mereka dikembalikan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian dari ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pengasih. Ya abati أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا Ayahnya berkata, Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي Ibrahim berkata, Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku, Dia sangat baik kepadaku. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا Dan aku akan menjauhkan diri darimu, dan apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami. Dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Musa dalam kitab Al-Quran ini. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang Rasul dan Nabi. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا Dan kami telah memanggil Musa dari sebelah kanan gunung Sinai. Dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Ismail dalam kitab Al-Quran ini. Dia adalah seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا Dan Ismail menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. واذكر في الكتاب إدريس Dan ceritakanlah pula Muhammad kisah Idris dalam Al-Quran ini. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu, wa syaqqa sama'ahu wa basarahu, bihawlihi wa quwwatihi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya, dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatan darinya. Maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikit pun. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yaitu surga Aden yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu tidak tampak. Sungguh, janji Allah pasti ditepati. La yasma'una Di dalam surga, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalam surga, bagi mereka ada rizki pagi dan petang. الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك Dan tidaklah kami, Jibril, turun, kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, dan yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa. Hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah dia, dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan dia? Dan manusia berkata, Betulkah apabila aku telah mati, kelak aku akan sungguh-sungguh dibangkitkan kembali? Tidakkah manusia itu berpikir bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا Selanjutnya, sungguh kami lebih mengetahui siapa yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, Manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan yang lebih indah tempat pertemuannya? وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا Dan betapa banyaknya umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا Katakanlah Muhammad, barang siapa yang berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya, dan lebih lemah bala tentaranya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya dan lebih baik kesudahannya. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا Apakah engkau telah melihat orang-orang yang telah mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا Adakah dia melihat yang gaib? Atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang maha pengasih? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan. Dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu dan dia akan datang kepada kami seorang diri dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka sama sekali tidak. Kelak Tuhan-Tuhan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya. Dan Tuhan-Tuhan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Alam tara anna arsalna ala al azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang yang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab untuk mereka, karena kami akan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh, karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang maha pengasih mempunyai anak. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Dan tidak mungkin bagi Allah yang maha pengasih mempunyai anak. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dan Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang maha pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di antara mereka. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Maka sungguh, kami telah mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan Al-Quran itu, engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka? Atau engkau mendengar bisikan mereka?